Ya. Waktu fi masjid Sombong di dalam berjalan. Ya, congkak banget. Kelihatan dah orang sombong kalau jalan. Wahyu ada alaihi ghadban. Lagi Allah dia akan berjumpa dengan Allah dan Allah marah kepadanya. Karena sifat sombong itu sifat Allah. Tidak boleh makhluk mempunyai memiliki sifat sombong. Hanya Allah. Semuanya Allah yang ciptai. Hatta dirinya, hatinya, perasaannya, seluruh yang ada di muka bumi, di laut, di apa namanya, di bumi, di langit, di alam semesta, milik Allah. Ya. Pemilik alam semesta yang patah sombong Allah. Amma kita, adapun kita ya Allah tidak ada apa-apanya. Wa muslim dan muslim innallaha la yanzuru ila man yajurru idharahu bataran. Allah tidak memandang kepada orang yang menarik menarik kainnya atau memanjangkan kainnya lantaran sombong. Ya. Ya kalau ditinjau dari segi syariat nyeret kalau di jalan nyeret yang namanya nyeret barangkali kena najis segala macam itu dalam segi syariat. Tetapi kalau dalam segi uh, ilmu tasawuf, nah orang ini lantaran sombongnya itu dia nggak mau ya, sedikit ya, setiap senti daripada dia punya pakaian itu ketinggalan supaya orang lain orang lihat orang mandang semuanya itu secara keseluruhan. Jadi adanya di sini nih. Adapun kalau kita pakai baju bukan karena sombong, tajamun. Kita pakai sendal bagus, tajamun. Kita pakai kendaraan yang cakep, tajamul. Niatnya tajamul. Berbagus-bagus supaya orang di luar Islam nggak remehin gitu ya. Ya orang Islam begini banget. Baju kumel-kumel, bijinya matang boon. Bijinya matang boon. Udah bertahun-tahun tuh biji udah booming nggak ganti-ganti. Padahal murah tujuh ribu, puluh ribu nggak beli-beli. tuh aja berlecok. Tasawuf begitu bukan. Ya. Pakai yang cokok, baju yang baru, tapi niatnya tajamul. niat sombong. Tapi kalau niatnya sombong lah, eh Kalau niat sombong, ya itunya yang dapat dosa tuh. Bukan dia berpakaian bagusnya yang jadi dosa, tetapi sombongnya yang dosa. Ya. Jadi bagaimana orang kalau pakai baju baru, baju bagus, tapi niatnya tajamul supaya berbagus-bagus, ya, cakep jadinya. Gak apa-apa. Inna Allah jamil, yuhibbul jamil. Allah itu indah, senang keindahan. Ya. Asal hatinya jangan sombong gitu Orang kaya pakai baju baju kumal, pelit namanya ya orang miskin pakai baju yang cakep ya tajamul orang kaya pakai yang bagus emang mesti ya la yadkhulul jannata man kana bi qalbihi misqalu dzarrah min kibri enggak masuk surga orang yang di hatinya ada sedikit sebesar biji sawi daripada kesombongan dikit saja kan gila ditanya أن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة ditanya seseorang cinta atau suka bahwa adalah bajunya baik bagus sedalnya bagus qala maka nabi menjawab innallaha jamil yuhibbul jamal sesungguhnya Allah itu indah Allah suka kepada kita. Jadi nggak nggak apa gitu. Kalau orang pakai baju cakep, sendalnya cakep, ya. asal imannya jangan di sendal, jangan musuhnya ada di sendal jangan. Pergi ke masjid pakai sendal baru, eh musuhnya ada di sendal. Dia pikir sendal takut hilang, jangan. Mendingan pakai sendal jepit. Ya. Lain sebelah dia mendingan pakai. <laughs> khusyuk sholat. Makanya di majelis haram bawa sendal masukin, masukin mana kantong plastik bawa. Dia <laughs> khusyuk. Kalau di luar pikirin, ya, sabu tukang itu hilang habis. Gak diambil, dikenain. Ya. boleh di tempat tuh. Cuman repot nyari itu digabung udah kayak gunung. Wa akhraja Ibnu Abi Dunya dan mengeluarkan Ibnu Abi Dunya at la yazid al-'abda illa riba tawadu rendah diri tidaklah membuat lebih bagi seorang hamba melainkan naik. Ya. Jadi tawadu itu makin menambahkan tingginya derajat orang yang tawadu La yazidul azza illa rib'ah. Ia adalah menambahkan seorang hamba melainkan rib'ah, tinggi. Orang semakin tawadu, semakin Allah tinggi. Semakin dia rendah diri, semakin Allah tinggikan. Tapi kalau udah sombong ke sana kemari, ngomongnya sombong. Kamu nah, tahu yang jagolin dia, dia, dia, dia. Orang juga enak. Orang enak gimana Allah ya? Yang dengar enak nyelak ngomong sama orang yang sombong itu nyelak kuping kita panas ya kita gimana yang punya kita gimana yang punya diri dia yakni Allah subhanahu ya. maka semakin Allah dia tenggelamkan ke dalam apa namanya ke derajat yang rendah kita sudah jadi orang yang taat sudah jadi orang yang tegua ibadah hadir di majlis taklim, sering hadir di majlis taklim. nggak usah disombongin, udah mulia dengan sendirinya. nggak usah kita ngomongin bahwa oh, angkat-angkat, nggak usah. Malah jadi rendah. Okay. Sayang kemuliaan yang sudah didapatkan dihancurkan dengan sebab kesombongan. Fatawadu maka tawaduklah kalian yarfa'u yarfa'akumullahu niscaya Allah angkat kamu. Ya. Wal la yazidul 'adza illa 'iddan. Iya. Memaafkan tidaklah menambah seorang hamba melainkan mulia. Maaf. Ya. Orang belum minta maaf dia sudah maafin. Ya. Bahkan setiap malam kerjaannya doain orang atau saudara-saudari mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ighfirli wa liwalidayya ولمن حق علي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤminat al-ahya'i minhum didoain yang salah sama dia, yang enggak salah, yang dia kenal, yang dia enggak kenal daripada saudara-saudara yang muslim didoain supaya Allah ampunin dosanya. Tiap malam kerjaannya itu. Ya. Ya, dia dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. dapat kecintaan dari Nabi Muhammad SAW. Kan ada pernah saya cerita dua ulama. Yang satu ulama A, satu lagi ulama B. Ah, alimnya sama, waraknya sama. Ya, ibadahnya sama. Yang satu didatengin sama Rasul mimpi. Cuman Rasulullah mimpi datang kepada dia justru kirim salam buat temannya. Kirim salam sepulang tuh saya cinta sama dia dia mimpi tapi salamnya buat kawannya sedih hatinya Rasulullah datang dalam mimpinya hanya untuk memberi salam buat kawannya apa sih dia keistimewaannya selidikin tiga hari tiga malam yatin sama diamati ibadahnya sama ini bayangin gue sama habis kelar sholat wiridnya ini sama muamalahnya sama ditanya apa sih amalan inti yang inti khusus sehingga mendapat kecintaan dari Rasulullah. Dicerita Rasulullah datang mimpi dia begini begini begini begini. Ya, sama. Apa yang inti perbuat anda perbuat. Apa yang dia kerjain anda kerjain. Anda lihatin anda tiga hari tiga malam sama-sama begini. Enggak pasti ada amalan inti yang istimewa sehingga mendapat kecintaan Rasulullah. Nah, ini dia ingat-ingat. Oh iya. Yeah. Aneh ini kalau mau tidur dia bilang sebelum tidur saya selalu istighfar buat saudara-saudara saya yang muslim, muslimin wal muslimat wal mukminin yang saya kenal, yang saya nggak kenal, yang dosa misalnya, yang berbuat salah, yang zalim, saya mohon ampun kepada Allah buat mereka. Itu kerjaan tiap malam. Pantas Rasulullah cinta. Ya. Hal yang sepilih, hal yang mudah, manfaatnya besar. Jahitan iya, tuh iya, tiap malu, Enggak ya? Hah? Ada. Ah, iya. Lupa mulu. Lupa mulu kita ngomong. Rajin banget lo. Doain saudara lo supaya pun ampunin Allah. Padahal itu kerjaan yang mulia tuh. Fa'buni yu'izzakumullah. Ya. Maka maafkanlah, niscaya Allah muliakan kamu maafin orang salah maafin jangan eh. ya sifat apa itu dendam orang berbuat salah terus ingat nggak mau maafin ya jangan Allah pemaaf mana ada manusia yang berdosa kepada manusia melebihi dosa manusia kepada Allah coba ya andai kata seseorang itu pernah berjasa atau diberikan jasa kepadanya lalu dibalas dengan perbuatan yang tercela. Air susu dibalas air tuba. Ya. Dirawat dari kecil, diangkat dari kecil. Anak aku itu jalanan ya. di sekolah, eh, eh. Udah jadi orang berhasil, kurang ajar. Ya. Lawan, ya, sakit nggak diurusin, hartanya diambil. Itu kan paling jahat manusia itu yang disebut air susu dibalas air tuba. Tapi ada nggak dosa yang lebih besar dari itu? Ada dosa manusia kepada Allah. Ya. Perbuatan maksiat manusia kepada Allah. Kalau dia mending yang lahirin orang lain, pakai ngeran, dia cuma ngerawat doang. Paham nggak? Tapi Allah dari mulai setetes air mani. Air mani itu Allah yang ciptain. Bukan hanya itu, setiap hembusan napas yang dia bisa tarik itu dari Allah, bukan dari orang tua. Allah yang kasih. Jadi kebaikan Allah melebihi, ya, melebihi kebaikan yang ditanamkan orang itu kepada orang yang tadi yang nggak balas jasa. Berarti perbuatan maksiat atau perbuatan jahat manusia kepada Allah sebetulnya lebih besar, ya. lebih jahat. Tapi Allah maha pemaaf. Allah maha pemaaf dan yang antik girangnya Allah terhadap orang yang bertobat melebihi girangnya seorang mak yang kehilangan anak lalu nemuin lagi anak. Ya. Nah, Allah pemaaf. Maka diajurkan kita menjadi orang yang pemaaf. Wah oh, maafin gue inget tuh malah gue inget dosa dia inget kelakuannya no berarti gue suka, enggak enggak tidak seberat ya, kalau dibandingkan dengan dosanya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia tobat, minta maaf sama Allah, Allah maafin. Malu mesti kita kepada Allah. Malu. Tapi Nabi Muhammad pernah kesel sama itu dendam sama wasi Eh bukan dendam bahasanya. Pokoknya kalau melihat wasi ingat-ingat hamba namanya. Iya. Karena wasi yang bunuh hamba ya Hah? Yang bunuh ya? Angga. Ya. Habis dibunuh dibelah dadanya me, siapa bini itu. Hindu. Dimakan lagi. Hati. Sampai wahsi masuk Islam. Iya. Nabi terima. Syahadah di depan Nabi. Tapi setelah itu Nabi melengos. Ya. Jangan ada di hadapanku. Saya kalau melihat kamu ingat pedihnya hati ini, lukanya hati ini, ketika ya ingat pamanku kau dulu lalu dibelah dadanya dikeluarkan hatinya masih pedih kata Nabi aku terima Islammu tapi jangan dihadapanku itu bertahun-tahun wahsi nggak di Nabi itu Muhammad Nabi bukan Nabi nggak mau yang lihat wahsi dan lagi luka-luka hilang-hilangnya ketika wahsi berhasil membunuh siapa yang dibunuh tuh Hah? Musailamatul Kadzab. Ya, yeah. Musailamatul Kadzab. Ini Musailamatul Kadzab yang ngaku nabi. Yang ngaku nabi itu berhasil dibunuh sama Wahs. Akhirnya Nabi selain itu hilang. Ya. Dulu aku benci ketika engkau membunuh orang yang paling aku cintai. Tapi setelah engkau berhasil membunuh orang yang paling aku benci, musuh yang paling aku, ya, yang paling besar, ya, kau berhasil bunuh, maka aku hilanglah kesedihanku, hilanglah apa sakit hati. Baru masih bisa bisa apa namanya? Berhadapan menagi. Rupanya Allah juga punya urusan. Karena wasi terus sabar ya. ya. Diuji oleh Allah, diuji oleh Rasulullah. Nah kita jangan begitu kalau guru marah kita, kalau guru marah bolehlah, jangan terus ya deketin gitu. itu la tazidul mala ila kasratan. Sedekah tidaklah menambahkan harta melainkan banyak. Jadi banyak. Tidak ada sejarah orang sedekah lantaran sedekah jadi miskin. Tidak ada. Yang ada banyak. Makin sering sedekah, makin Allah kasih kelebihan, keberkahan di dalam harta. Fatasaddaku kata Nabi, maka sedekahlah kalian yarhamhumullahu azza wa jalla. Niscaya Allah Subhanahu wa taala sayang kepadamu. Ada seseorang tajir kaya dia bersedekah melebihi daripada batasan-batasan eh, zakat yang sudah ditetapkan dua setengah persen wah lebih ya. satu saat hartanya yang eh, dari luar itu yang dia kirim pesan dari luar masuk tenggelam pakai kapal tahu tenggelam orang kabarin di lima saya yakin selama sedekah saya masih baik zakat saya betul bahkan lebih dari itu saya yakin Allah pasti pelihara harta saya betul nggak lama kemudian nongol lagi itu ya. malaikat angkat dia punya barang-barang selamat selamat maka orang yang kaya di dunia dan di akhirat itulah orang kaya yang selalu mentasarufkan hartanya di jalan Allah. Ini kaya. Jadilah orang kaya dunia akhirat. Jangan kaya dunia miskin di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jangan. Minta di Ka'bah jadi orang kaya. Minta di Multazam jadi orang kaya, tapi kaya dunia akhirat. Ya. Siapa mereka kaya dunia akhirat itu? orang-orang yang pandai ya, mengolah hartanya itu di jalan yang diredoi Allah Subhanahu wa taala. Mumpung mumpung Allah kasih kesempatan nikmat yang besar dalam hal harta benda, mumpung manfaatin. Karena nggak semua orang beruntung seperti kita, nggak semua orang. Ilmu sama, umur sama, gagah sama, sehat sama, tapi nasib beda. Ya, kalau dia uratnya udah orang kaya, ya emang dasar orang kaya, udah kaya. Yang urat miskin, terus miskin. Ada istilah itu katanya. Ada urat kaya, ada urat ada urat alim, ada urat jahil. Urat-uratnya udah urat alim. Belajar sebentar, pintar aja. Itu yang udah 20 tahun, 30 tahun, bego-bego. Gak bisa-bisa. Urat lo, urat bodoh. Kalau dia urat-urat urat alim, bentaran, bulan dua bulan, alim aja. Emang darahnya kan ini, dari keturunan. Biasanya hal itu karena ditanamkan oleh orang-orang tua. Makanya kita jangan lupa orang tua. Orang tua, kakek, buyut itu yang tanamin keberkahan dari dulu tuh keberkahan karena jadi orang kaya cinta ulama kaya cinta mahabaib kaya cinta orang saleh kaya itu anaknya turun berkah kalau yang cinta ilmu tuh cinta ilmu nanti anaknya turun jadi ulama Kang saku tapi cinta banget ilmu dia nggak jadi ulama anaknya jadi ulama والترمذي والحاكم من ترك اللباس تواضعا لله تعالى وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخير من من أي حلل الإيمان شاء يلبسها Siapa orang yang meninggalkan pakaian karena tawadu? Dia nggak mau deh pakai pakaian yang bagus-bagus. Ya, ini udah tasawuf yang tingkatannya udah besar, udah tinggi. Waktu baju biasa aja, nggak mau yang cakep-cakep, supaya nggak kelihatan. Ya, yeah. karena tawadu, padahal dia mampu, padahal dia mampu, dia mampu beli, tapi karena tawadu, ya, nggak mau dia menonjolkan dirinya. Ya. orang yang berada, orang yang enggak, biar kelihatan orang hina, biar dia nampak seperti orang yang nggak di nggak ada apa apa sih jadi orang ya, nggak openin gitu kan yang begitu biasa orang nggak openin sih itu sapi itu ini yang orang nggak kenal tapi kalau kita orang udah kenal di sini orang udah kenal jangan kita jelek-jelekin ya kan emang orang udah kenal kecuali kita emang di tempat satu tempat yang orang lain nggak tahu nyaru gitu dengan pakaian pakaiannya sehingga maksud kita supaya kita nggak dapat tempat kehormatan, paham nggak? Nggak dapat tempat kehormatan. Ada satu ulama datang ke tempat ke satu tempat yang orang lain tidak kenal, pakaiannya biasa, nggak mau dijomrong-jomrong di gitu. Aku datang ke sana. ah, biar orang tahu gue ulama pakai igol, ya gak? Pakai igol, pakai ini segala macam. Tujuannya biar lo tahu gue ulama itu kan yang itu beda ya oh tinggal, dia datang sarungin dirinya kayak dia bukan ulama pakai baju biasa pokok. supaya dia nggak ditempatkan pada tempat yang terhormat nggak minta itu nah, ini tawadu tuh. Siapa orang yang meninggalkan pakaian karena tawadu kepada Allah, karena Allah, padahal dia sanggup, maka Allah panggil dia pada hari kiamat di hadapan makhluk-makhluk sehingga dia dipilih dipersilahkan memilih perhiasan mana perhiasan iman mana saja yang dia mau disuruh pilih perhiasan iman yang mana saja yang dia mau pilih ya min hulalil iman yalbasuha yang dia mau pakai Surah Allah mau yang ini, mau yang ini, wah kota kan ada mahkota, ada baju yang penuh dengan e, batu-batu perhiasan permata yang indah-indah, Suruh pilih. Warna hijau, merah, segala macam, hitam nggak ada kalinya. Wal walhadib albadiu Hadid al bari'un minal kibri. Orang yang mulai salam bebas dari sombong. Jadi kalau kita jalan, Assalamualaikum. Itu dulu salah. Itu minimal orang itulah yang bebas dari sokong. Ah, biar naik yang salah, gue mantap dulu nungguin. Waalaikumsalam. Oh, ya, orang gue jalan orang pada salam gue. Sokong. Ya, musik kita kalau mau terhindar dari bebas daripada kesokongan, kita yang salam duluan. Assalamualaikum. Ya. Memberikan salam sunnah, menjawab salam wajib, tetapi sunnah ini lebih afdal daripada yang wajib. Salam. Kalau ditanya sunnah yang lebih afdal daripada yang wajib, ini deh. Mengucapkan salam. Ucapin salam sunnah. Jawab salam wajib. Ya, tapi yang sunnah ini lebih afdal daripada yang wajib. Karena disitulah letaknya ketawaduan seseorang. Ya, siapa yang mulai salam, maka dialah yang tawadu. Kata Nabi, dua orang yang bertemu Siapa yang lebih baik dari antara keduanya? Ialah yang mendahului salat, yang lebih awal mengucapkan salat. Jadi kalau dua orang ketemu, mana yang itu? Mana yang baik di antara dua orang itu? Yaitu orang yang mendahului salat. Ya. Ulama atau muridnya, kalau si ulama Si Ustaz, murid, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Lebih abdul murid. Ya, bukan karena dilihat dari dia ilmunya ini, tapi dalam hal itu, ini murid berarti lebih abdul. Makanya udah satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi nggak bisa didahului salam. Nggak bisa. Nggak bisa orang nempong salam Nabi. Nggak bisa. Selalu Nabi lebih awal. Ketemu anak kecil, Assalamualaikum. Ketemu orang tua, Assalamualaikum. Ketemu sahabat, Assalamualaikum. Enggak ada bisa. Pernah satu saat seorang bilang, saya mau dahului salam Nabi. Ngumpet di belakang batu. Ngumpet. Nabi lewat sini. Ntar Nabi mau lewat, dia nongol, Assalamualaikum ya Rasulullah. Pengen ngalahin salam Nabi. Nabi pas belok, itu udah ucapin Assalamualaikum, hei mana orang, orang yang ada di balik batu. Nabi tahu. Tembus menabi itu batu. Assalamualaikum, wahai orang yang ada di balik batu. Nongol, Waalaikum salam. Gak bisa mendahului salam. Ada di rawi itu ya. Satu lagi hadis. Wa Abu Nu'aim tawadhu wa jalisul masakina takunu min kubbarillahi wa takhruju minal ibrih Abu Nuaim meriwayatkan hadis kata Nabi tawaduklah kamu duduklah kamu bersama orang-orang miskin maka jadilah kamu termasuk pembesar-pembesar Allah. Jadi pembesar Allah. Orang-orang yang besar di sisi bergaul sama orang miskin, duduk sama orang miskin. Nabi kerjaannya lebih cinta, lebih senang bergaul sama orang miskin daripada orang kaya lebih suka diundang orang miskin daripada orang kaya. Lebih senang bergaul apa kumpul orang miskin daripada orang kaya. Kita sedang-sedang aja deh. Wa takhruju minal kibri. Keluarlah kamu dari kesombongan. Kalau kita tawadhu, duduk di majelis-majelis yang ada orang miskin, maka kita termasuk orang-orang yang keluar dari kesombongan termasuk walimah yang tidak diberkahi oleh Allah, walimah yang di dalamnya hanya terdapat orang-orang kaya, sedangkan orang miskin tidak ada yang diundang. Ya, kita mau ngawin anak kita nih, bikin pesta di gedung, kita undang yang kaya, ya. yang miskin kita nggak undang-undang. Ntar amplopnya kecil, makannya nambah, nah, gitu tekor urusan. Belum bawa bini, mana? uh, udah kayak nah, orang miskin ngelihat apa namanya makanan yang aneh-aneh gelatas ya omlet dibilang oplet ada omlet namanya kan nih omlet telur dadar pakai ini segala macam manggilnya bukan omlet oplet oplet tuh oplet enak katanya omlet oplet dibilang norak oh bang norak wah ribet yang begini jangan undang ya, kan, ya, sortirin media nggak berkah justru karena orang miskin itu doanya yang diharapkan Orang kaya apa Hah? Orang kaya harta ini yang muncul doanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang-orang miskin itulah yang membantu kamu di dalam keberhasilan. Jadi berjuang itu doanya orang miskin yang yang Nabi tunggu. Ya, mereka itulah orang-orang yang mendoakan kita di dalam peperangan dan dalam segala hal. Ya, Allah Azza mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kita bisa mengamalkan hadis yang kita baca. Mohon maaf atas eh, beberapa waktu saya meninggalkan para hadirin ke tanah suci Haram. Alhamdulillah malam Rebo sudah kembali dan bisa ketemu lagi. Ya, sangat beruntung, berbahagia bisa kembali lagi beraktivitas. Ya. Walaupun masih cukup apa namanya melelahkan ya. tapi alhamdulillah kenikmatan ini yang luar biasa saya dapatkan dan saya nggak lupa di sana salam di Magam saya salam di Ka'bah saya doain jamaah walaupun saya nggak sebutkan namanya satu persatu kecuali ada satu beberapa nama yang memang eh, nitip gitu tapi kalau jamaah kan jamaah malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, Selasa terus nggak bisa disebutin. Karena kalau disebutin keburu diusir sama askar. Askar kan melihat menit dia, nggak boleh lama, bro, bro. Ya, pokoknya saya sebutin jamaah, semua jamaah, jamaah teman saya, kawan saya, saudara-saudara, ya, kirim salam kepada Rasul, termasuk juga uh, supaya bisa yang belum dia dipanggil Allah ya, bukan dipanggil meninggal bukan dipanggil ke sono maksudnya ya, yang sudah biar balik lagi yang sakit ya, kita nggak tahu yang sakit siapa aja doain mudah-mudahan subhanahu الحمد لله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا ونبيون من قبلي لا إله الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نمون وبها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله